Di antara keindahan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya amalan yang diberi nama dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan larangan dari kemungkaran, mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sebagai salah satu sifat utama kaum muslimin yang dengannya Allah menjadikan umat Muhammad ini sebagai umat terbaik. Olehnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah umat terbaik yang Allah munculkan. Allah lahirkan di muka bumi ini untuk manusia. Kalian adalah umat terbaik. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri utama kenapa umat Muhammad ini menjadi umat terbaik dibandingkan seluruh umat dan umat-umat para nabi yang sebelum kita. Sifat utama tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf ini yang pertama kemudian yang kedua watanhauna 'anil munkar dan kalian mencegah melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Ciri utama yang dengannya umat Islam melebihi umat-umat yang lainnya menjadi umat terbaik adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga karena umat ini mencegah dari kemungkaran. Kalau ternyata sifat ini diamalkan, maka umat ini akan tetap pada posisinya sebagai khaira umat, sebagai umat yang terbaik. Namun apabila syariat yang mulia ini yaitu amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak lagi diamalkan oleh umat Islam maka posisi khaira umat ini terancam untuk hilang dari kita. Para hadirin yang saya muliakan. Tentunya di samping di sana Allah memerintahkan di dalam beberapa ayatnya ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Perintah dari Allah, wal takun hendaklah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu syariat Islam yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau pada ayat pertama tadi menjadikan sifat amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sifat pembeda umat ini dengan umat-umat lainnya maka dalam internal umat Islam kaum mukminin dan antar sesama mukminin Allah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ciri salah satu ciri utama mukminin di dalam ayatnya Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan kaum mukminin serta mukminah sebahagian mereka adalah penolong terhadap sebagian lainnya mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam ayat ini di samping mengandung makna bahwa di antara sifat utama kaum mukminin antar sesama mereka adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sekaligus dalam ayat ini ada sebuah isyarah, ada sebuah tanda, alamah bahwasanya bentuk pertolongan kita terhadap saudara kita adalah dengan mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegah dia dari yang mungkar. Bentuk pertolongan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap saudaranya yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudara kamu baik dia posisinya sebagai zalim orang yang berbuat kezaliman ataupun dia mazlum ataupun dia seorang yang terbolimi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, kaifa wa huwa zalim?" Aku menolong dia dalam posisi dia sebagai orang yang maglum, yang terbolimi, yang teraniaya. Ini bisa diterima. Tapi bagaimana kami akan menolong seorang yang zalim, yang berbuat kezaliman? Bagaimana aku akan menolong dia? Dijawab oleh Nabi, tahjuzuhu anishar. Engkau menolong dia dengan cara mencegah dia dari kejahatan mencegah dia dari kemungkaran itu maknanya engkau telah menolong saudaramu para hadirin yang saya muliakan tentunya sifat ini semakin hari dalam kehidupan umat Islam semakin terkikis pertolongan dan bantuan yang dinilai dan dihargai oleh mayoritas manusia apabila bantuan itu atau pertolongan tersebut dalam urusan dunia, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bantuan sosial dan yang semisalnya. Namun manusia telah lupa, banyak umat Islam telah lalai, tidak mengerti bahwasanya mengajak saudaranya kepada yang ma'ruf dan mencegah dia dari kemungkaran itu adalah bentuk pertolongan yang paling berharga. Ketika seorang membantu dirinya dengan bantuan-bantuan duniawi, dia berterima kasih. Manusia pun yang di sekitarnya memuji perbuatan dan pertolongan tersebut, bantuan tersebut dipuji. Masya Allah, Fulan adalah seorang yang punya solidaritas tinggi. Masya Allah, Fulan seorang yang khair. Masya Allah, Fulan ini seorang yang peduli. Yang dermawan. Demikian keumuman manusia. Tapi sangat jarang, sangat sedikit umat ini yang akan menilai bahwa ternyata amar ma'ruf nahi mungkar merupakan jasa yang luar biasa. Bahwa ternyata amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pertolongan yang sangat bernilai di sisi Allah yang pertama, yang kedua manfaatnya bagi hamba tersebut, bagi hamba yang dicegah dari kemungkaran dan diajak kepada yang ma'ruf di dunia dan untuk kehidupan dia di akhirat nanti. Para hadirin yang saya muliakan. Ketika seorang atau sebuah umat telah mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak lagi menggubris kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, baik kemungkaran di bidang ibadah dengan munculnya berbagai bentuk ibadah yang tidak dituntunkan di dalam Islam, atau kemungkaran dalam bidang akhlak. Ketika mendapati umat di sekitarnya banyak meniru dan meneladani akhlak-akhlak kufar, kaum kafir, dan lupa terhadap akhlak yang islami. Ataupun kemungkaran itu dalam bidang akidah dan bidang keimanan. Munculnya berbagai paham, ideologi yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dari bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an yang terus bermunculan di tengah umat ini. Ketika umat sudah tidak peduli, masing-masing mementingkan dirinya, tidak ada lagi upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam kondisi seperti ini, kita sebagai umat terancam dengan beberapa ancaman yang disebutkan di dalam Al-Quran dan beberapa ancaman yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah Bani Israel dan kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bukan sekadar kisah. Semua itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi umat Islam agar tidak meniru jejak mereka. Ketahuilah bahwasanya ketika umat telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak lagi ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan nahi mungkar, maka umat ini terancam dengan laknatullah. Terancam untuk mendapatkan laknat dari Allah. Terputusnya dan tercegahnya rahmat Allah terhadap umat tersebut. Rahmat terhadap imannya. Rahmat terhadap negaranya, rahmat terhadap kehidupan masyarakat, rahmat terhadap rumah tangganya. Tercegah dan terhalangi dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Kalau disebutkan bahwa Allah telah melaknat si fulan atau telah melaknat suatu kaum, maknanya adalah Allah telah mencegah rahmat terhadap kaum tersebut. Di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui wahyu yang telah diturunkan melalui lisan Dawud kitab suci yang diturunkan kepada Dawud ataupun melalui Isa ibn Maryam. Zalika bima asau. Hal itu disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'al. Dahulu mereka tidak saling berupaya untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sungguh amat jelek perbuatan mereka tersebut. Mereka menutup mata terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ayat ini dengan tegas Allah mengatakan lu'ina telah terlaknat dengan sebab meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga al-Yahud menjadi kaum al-maghdub alaihim menjadi kaum yang termurkai oleh Allah subhanahu wa taala dan Anas an-Nasara menjadi kaum yang abdallin yang sesat. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Betapa pentingnya kita mengetahui bahaya mengabaikan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan diriwayatkan pula oleh Imam Tabarani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Wallazi nafsi la والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 'alaykum iqaban minhu. Kata Rasulullah, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yakni demi Allah. Hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf. Dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran. Atau kalau tidak, kalau tidak kalian lakukan itu, tidak kalian melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, maka kata Rasulullah sungguh sudah sangat dekat waktunya Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Fatsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian di saat azab sudah menimpa kalian, di saat itu kalian berdoa, memohon kepada Allah, meminta keselamatan, meminta perlindungan agar azab ini, hukuman ini diselesaikan, maka Allah tidak mengabulkannya. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, Semisal dengan hadis Hudzaifah ini diriwayatkan pula oleh Al Imam at tirmidzi dan juga Imam nasai rahimahumallah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata innan nas idza ra'au adh-dhalima يأخذوا على يديه أوشك الله أن يبعث بإقاب منه Sesungguhnya umat manusia ini ketika melihat seorang yang berbuat kezaliman kezaliman dalam bentuk kemaksiatan kezaliman terhadap dirinya dengan melakukan kemaksiatan atau kezaliman terhadap hamba-hamba Allah atau barakallahu fikum kezaliman terhadap Allah dengan berbentuk kesyirikan, perbuatan syirik menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Atau kemungkaran dan kezaliman dalam bentuk melakukan ibadah serta berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya umat manusia ini apabila mendapati seorang yang berbuat kezaliman kemudian tidak segera mencegahnya, tidak segera menghentikannya, tidak segera melarangnya, sungguh sudah sangat dekat sudah hampir Allah mengirimkan hukumannya atau azabnya kepada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan berarti amar ma'ruf nahi mungkar adalah amalan yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keselamatan umat. Keselamatan negerinya dari berbagai bencana, keselamatan rumah tangganya, bahkan keselamatan iman dan akidahnya. Tentunya <clears throat> al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sebagai salah satu ibadah dalam Islam harus dijalankan diamalkan atau dipraktekkan secara ilmiah. Ilmiah dalam pengertian harus berdasarkan ilmu. Jangan didasarkan kepada logika semata. Apa yang dikatakan oleh logika ma'ruf, maka itu ma'ruf. Sehingga dia mengajak manusia kepada yang dianggap oleh logikanya sebagai perkara yang ma'ruf. Padahal syariat mengatakan itu adalah mungkar. Sebaliknya, logika meyakini, mengira bahwa sebuah perkara itu adalah mungkar sehingga dia mencegah manusia darinya, mencela orang yang melakukannya. Namun ternyata itu adalah bukan perkara mungkar, justru itu adalah perkara yang ma'ruf berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dijalankan, dipraktekkan dengan ilmiah. Ilmiah itu maknanya adalah apa yang ada dasar ilmunya dari Al-Quran bahwa itu adalah ma'ruf, maka itu adalah ma'ruf. Kita mengajak manusia setelah diri kita sendiri untuk melakukannya. Apa yang menurut Al-Quran dan menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mungkar, maka kita yakini sebagai kemungkaran mencegah diri kita darinya dan mencegah umat darinya. Itu makna amar ma'ruf nahi mungkar harus dijalankan secara ilmiah. Bukan dengan logika, bukan secara emosional, bukan menurut pandangan adat istiadat, ataupun yang lainnya. Tetapi suatu perkara akan menjadi ma'ruf apabila dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah ma'ruf. Suatu perkara menjadi mungkar dan dinilai mungkar apabila Al-Quran dan juga Sunnah Nabi menilainya sebagai mungkar. Oleh karena itu, kembali perkaranya bahwa masing-masing umat harus belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sekarang mengingat berbagai dalil Al-Quran yang telah kita sebutkan dan dalil sunnah yang telah kita ketahui tentang amar ma'ruf nahi mungkar sempat tadi saya singgung bahwa amalan ini menjadi asing di tengah-tengah umat asing karena berbagai hal. Ada sebagian umat yang sengaja meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena kepentingan pribadinya, karena kepentingan duniawinya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyangka bahwa kalau dia mencegah dari kemungkaran yang dia saksikan atau dia dengar itu akan menjadi penghalang dunia dia sehingga dia diam dari kemungkaran. Dia tidak lagi berucap yang ma'ruf dan tidak lagi lisannya tergerak untuk mengingkari kemungkaran. Yang lebih parah ketika ambisi duniawinya telah menguasai kolbu dia. Bukan tidak tidak hanya lisan dia yang tidak berucap, mengatakan yang mungkar itu adalah mungkar dan mencegah manusia darinya, bahkan kolbunya pun tidak lagi punya sensitivitas untuk menilai itu sebagai kemungkaran dan ini sangat berbahaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, kala man ra'a minkum fal yugayirhu biyadih. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, mendapati kemungkaran, hendaknya segera mengingkarinya dengan kekuatan dia. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, maka Ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisan dia dalam bentuk nasihat. Dia mengatakan kepada umat, ini adalah mungkar. Dia menyampaikan kepada umat melalui lisannya, ini adalah kejelekan, ini adalah mungkar. Tinggalkan wahai umat. Kalau dia tetap pada tahapan kedua, tidak mampu, maka turun pada tahapan ketiga dan terakhir, yaitu mengingkari kemungkaran dengan kolbunya dengan meyakini ini adalah mungkar dan kalbu dia tidak menyukainya. Kalau tahapan terakhir ini sudah tidak ada yang Rasul mengatakan wazalika adhaful iman dan tahapan ketiga ini adalah tahapan iman yang paling rendah. Dalam riwayat lain walaisa wara'a dzalika misqalu dzarratin min iman kalau tahapan ketiga ini pun tetap dia tidak melakukannya, maka sudah ada, tidak ada lagi di balik itu sedikit pun keimanan. Para hadirin yang saya muliakan. Ini jenis pertama yang telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena kepentingan duniawinya. Bisa dunia itu dalam bentuk harta. Bisa dunia itu dalam bentuk kekhawatiran dia hilangnya simpati manusia. Kalau dia berbicara ini, dia meyakini kalau saya menyampaikan ini, umat akan menjauh dari saya. Umat tidak akan lagi menokohkan saya. Umat tidak akan lagi menjadikan saya sebagai orang yang didengar ucapannya. Kalau saya menyampaikan ini, kalau saya mengingkari kemungkaran ini, apa kata orang nanti? Orang akan menilai saya sebagai orang yang tidak fleksibel, sebagai orang yang tidak bisa mentolerir, sebagai orang yang menang sendiri, dan seterusnya. Padahal perkara tersebut adalah perkara mungkar yang telah dinilai mungkar oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian pihak menganggap bahwa ingkar mungkar sebagai bentuk pemecah belah umat. Ketika ada sebagian umat yang menyuarakan yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar itu adalah mungkar serta merta umat menuduhnya dan menudingnya sebagai pemecah belah umat. Demikian para nabi pun, para rasul yang Allah utus dituduh dan dituding sebagai pemecah belah umat, pemutus tali silaturahmi. Demikian para rasul dan para nabi dituduh dan dituding. Setelah sebelumnya ya. dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Ketika para nabi dan rasul tadi memulai amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kepada tauhid, mencegah dari kesyirikan. Mengajak kepada umat untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan melarang umat dari bahaya bid'ah dan amalan-amalan serta keyakinan-keyakinan yang tidak pernah dituntunkan dalam agama. Di saat itu langsung tudingan-tudingan datang sebagai pemecah belah umat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Sungguh ini sangat membahayakan nasib kaum muslimin sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita dengarkan. Bahkan seorang yang tahu kemungkaran di hadapannya, kemungkaran ada di kaumnya, kemungkaran berada di kampungnya, kemungkaran ada pada kawan-kawannya, tetapi dia menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengatakan yang hak itu adalah hak serta yang batin itu adalah batin terancam pula dengan ancaman laknat yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain. Kalau tadi di dalam surat Al-Maidah, maka di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas" Ulaika yal'anuhumullah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan syariat yang telah Allah turunkan dan berbagai bimbingan yang telah dijelaskan di dalam syariat ini kepada umat manusia maka atasnya laknat Allah dan laknat hamba-hamba Allah yang akan melaknatnya. Malaikat ikut melaknat. Hamba-hamba Allah yang salihin ikut melaknatnya. Bersama dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yaktumun ma anzalna minal bayinat wal huda. Min ba'di ma bayyannahu linnas. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari syariat ini. Dari petunjuk, dari bimbingan, aturan. Yang telah kami jelaskan kepada umat manusia. Maka baginya atau atasnya. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi sebuah amalan yang tertuduh sebagai kambing hitam dalam berbagai kegiatan dan kehidupan umat manusia ini. Sebagiannya sengaja tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dihalangi oleh semangat asobia, asobia suku, asobia kelompok, asobia organisasi dan yang semisalnya sehingga dia tidak bisa lagi melihat yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar sebagai mungkar. Kita lihat di zaman ini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar memiliki posisi yang sangat penting. Saya tidak berbicara tentang kemungkaran-kemungkaran dalam bentuk kemaksiatan yang itu juga dibenci oleh Allah dan dilarang. Perzinahan, perjudian, pencurian, korupsi dan yang semisalnya. Semua itu adalah mungkar dan sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang lebih mungkar dari itu semuanya. Dan lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Munculnya berbagai paham, keyakinan, statement-statement yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar ucapan yang mungkin sering juga kita sebutkan di majelis ini. Orang-orang yang mengatakan tiada beda antara sunni dengan syiah. Ini adalah kemungkaran yang sangat besar. Tidak boleh seorang diam. Tidak boleh seorang kemudian tidak menjelaskan kepada umat karena berbagai dorongan yang tadi saya sebutkan. Dorongan duniawi, atau dorongan asabiah dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita mendengar orang-orang yang berkeyakinan bahwa kaum muslimin yang ada ini adalah kafir dan bahwasanya pemerintah yang ada adalah pemerintah kafir yang wajib diperangi, wajib untuk dibunuh, wajib untuk ditumpahkan darahnya. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan teror di tengah-tengah umat. Pembunuhan, perampokan, pencurian atas nama agama. Atas nama jihad. Fisabilillah. Yang semua itu mengotori syariat Islam. Mengotori, menodai syariat jihad fisabilillah itu sendiri. Kemudian kita diam demi persatuan umat katanya. Kemudian kita diam karena orang-orang tersebut adalah masih ada hubungan saudara dengan kita. Tentu ini semua tidak dibenarkan. Ketika kita mendengar orang-orang yang mengatakan semua agama adalah sama. Orang-orang yang mengajak kepada liberalisme. Orang-orang yang menanamkan pluralisme. Di tengah-tengah umat. Kemudian kita diam karena kita tahu dia adalah tokoh organisasi kita. Sungguh kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kita mendengar sebagian tokoh ada yang mengatakan bahwa ajaran Al-Quran merupakan pondasi dasar penerapan dan pemraktekan pluralisme di tengah-tengah umat. Ya subhanallah. Bahwa semua agama itu adalah sama. Seorang boleh memilih agama sesuka dia. Sehingga akhirnya apa yang kita yakini, apa yang kita tahu, kita imani dari Al-Qur'an bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenar-benar agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala وَمَنْ may غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah pernah terima darinya. Kemudian muncul tokoh-tokoh, orang-orang yang kemudian memberikan penghargaan kepada kaum kafir. Sebagian tokoh-tokoh ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh besarnya memberikan hadiah penghargaan kepada seorang pendeta yang sebagai misionaris besar di negeri ini sebagai tokoh sosial yang memiliki jiwa sosial dan kepedulian entah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh pendeta tadi adalah sebenarnya kristenisasi Ya subhanallah. Hanya karena semangat asobia. Entah kesukuan. Entah asobia organisasi. Yang akhirnya menutup mata kita untuk mengingkarinya. Para hadirin yang saya muliakan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar. Terkhusus kemungkaran-kemungkaran dalam bidang akidah Adanya tokoh-tokoh yang menyerukan kepada perdukunan. Mengibarkan bendera kesyirikan di tengah-tengah umat. Kemudian kita diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh tidak ada manfaat bagi kita. Siapapun dia orangnya, Jangan sampai kepentingan duniawi kita menghalangi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai hanya karena kita ini satu lembaga kemudian mencegah kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau karena ada seorang, dua orang dan tiga orang yang kita anggap berjasa pernah berjasa kepada kita kemudian kita juga tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dia dari kemungkaran. Ketika ada seorang tokoh dari sebuah lembaga besar mengatakan bahwa kalau umat Islam berkeyakinan bahwa yang masuk surga itu hanya muslimin, hanya umat Islam saja. Sementara jannah atau surga itu lebih luas dari langit dan bumi, maka umat Islam akan capek kelelahan dalam membersihkan dan menyapu surga. Kemudian kita diam. Subhanallah, sebuah kisah pernah terjadi dan saya alami sendiri. Ada dua orang datang ke rumah saya. Dua orang ini sangat berasobia kepada tokoh-tokohnya. Ketika perbincangan mulai berjalan di antara kita, maka saya sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Kalau ada seorang yang mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah permusuhan agama. Dan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk saling menyayang dengan Yahudi. Dua orang ini segera menjawab dengan mengatakan, Na'udzubillah, ini adalah kekufuran. Ini ucapan mengantar kepada kekafiran. Saya katakan benar. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Yahudi membenci kita karena agama. Yahudi dan Nasara membenci umat Islam karena Islam. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. dan berbagai ayat lainnya di dalam Al-Qur'an. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Sungguh pasti kata Allah, engkau wahai Muhammad akan mendapati golongan yang paling benci dan paling besar permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahudi. Kemudian tokoh ini mengatakan, bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah permusuhan agama. Dan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk saling menyayangi dengan kaum Yahudi. Saya tidak sebutkan di kala itu siapa nama pengucap ini. Langsung dia membaca ayat-ayat yang sebagai dalil tentang kekufuran. Ucapan ini dan orangnya bisa difonis kafir kalau dia tidak bertaubat. Saya katakan, Masya Allah. Jazakumullah khair. Saya. Setelah itu saya bukakan literatur atau referensinya. Tahukah Anda siapa yang mengucapkan itu? Terdiam. Maka saya bukakan. Ini ucapan tokoh yang bernama Fulan. Ini referensi yang berbahasa Arab. Ini referensi yang berbahasa Indonesia terjemahannya. Nah, mata kedua orang ini terbelalak. Ternyata si pengucap statement ini adalah tokoh kebanggaannya. Tokoh satu organisasi dengannya. Nah, saya tunjukkan. Anda lihat siapa penerbitnya? Siapa penerbitnya? Dibaca begini. Terdiam. Iya, tahu. Iya. Ini juga penerbit kalian. Berubah seketika itu. Mulai muncul asobiahnya. Tapi ternyata dia tidak bisa berucap apa-apa. Para hadirin yang saya muliakan. Seorang muslim. Hendaknya dia beriman, berakidah, berislam murni karena Allah. Bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak bermanfaat. As-sabiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan saya akhiri majelis ini dengan firman Allah yang akan saya sebutkan. Ini Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Ayat ini Allah mengisahkan kata Allah bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang yang berbuat kezaliman berdiri di hadapan Allah di yaumul qiyamah masing-masing mereka melemparkan tuduhan kepada yang lainnya. Para pengikut, para grassroots yang diibaratkan dalam ayat ini, alladzina stud'ifu, orang-orang yang dianggap lemah, nggak punya dudukan, nggak punya nggak punya kedudukan, nggak punya pengaruh. Sebatas sebagai pengikut selama ini. Mereka di hari kiamat mengatakan kepada para pimpinannya, para tokohnya, para pembesarnya. Kalau bukan karena kalian, sungguh kami telah menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kalianlah penyebabnya. Kami sampai seperti ini. Ketika di dunia berasobia. Dijawablah oleh para pembesar dan para tokoh. Kalau baru Berkatalah para pemimpin, orang-orang yang punya kedudukan, anahnu lilladzina stud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin apakah kami pernah menghalangi kalian untuk mengikuti petunjuk mengikuti bimbingan yang sebenarnya bimbingan dan petunjuk itu telah datang sampai kepada kalian Justru kalian yang memang gak mau kalian inilah orang-orang jahat yang memang menginginkan kemungkaran. Kalian. Kami gak pernah menghalangi kalian. Qala alladziina istud'ifu للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا maka para pengikut segera menjawab orang-orang grassroots orang-orang bawahan segera membantah mereka para pimpinan justru siang malam kalian ini yang memerintahkan kepada kami untuk kufur kepada Allah dan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan Para hadirin yang saya muliakan, demikianlah amar ma'ruf nahi mungkar merupakan syariat yang sangat mendasar dalam Islam.